حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له anna Muhammadan محمدا عبده ورسوله أما بعد Insyaallah kita akan lanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Durusulullah 6 di mana ini merupakan Naam kita mempelajari Naam bahasa Arab ini dari kitab Durus Lughah sebagai wasilah Naam untuk kita mengetahui Naam dan memahami Al-Qur'an was sunnah dan juga saunulisan anil khata Naam dari penjagaan lisan dari kesalahan di dalam berbahasa Arab ataupun di dalam membaca bahasa Arab. Di mana para ulama kitab-kitab mereka ilmu-ilmu mereka naam mereka tulis dengan bahasa Arab. Maka naam sehingga untuk kita mengambil faedah banyak dari naam kutub al ulama naam dibutuhkan ilmu alat naam sehingga kita bisa mengambil faedah yang banyak dari mereka baik barakallahu fikum insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita seperti biasa qabla an wasil darsana nuraji awalan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kita akan memurajah. Nah, dari apa yang telah kita pelajari pada enam waktu atau kesempatan yang lalu. Tayyib, aglikul kutub. Naam, tutup kitabnya dulu. Kita berlatih untuk apa yang teringat di dalam penak kita dari pembahasan yang lalu. Tayyib, sehingga tidak terbiasa naam ya manja terhadap tulisan. Baik. Ya kadang kita manfaatkan naam hafalan kita coba. Barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan hadihi dan hadi sudah ma'ruf ismul isyarah Baik. Apa kaidah pada hadi ini? Padahal bahwa Nah. Nah. Untuk jauh. Untuk, jauh untuk menunjukkan satu yang jauh. hadi satu yang jauh. hadi. Ada hadhihi. Batu yang dekat eh, untuk benda yang muannas. sayyid ahsan. Jadi hadhi adalah ismu isyarah lil qarib nam lil muannas. Isim isyarah atau kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda nam yang jenisnya muannas. Ini hadhihi. Naam, kalau benda dekat, naam, jenisnya mu'anas, maka kita menggunakan kata tunjuk dengan hadhihi. Adapun kata tunjuk yang bendanya itu muzakar, maka dengan apa? Hadza. Misalkan sini ada meja maktabun, kita menunjukkan maktabun ini. Pakai apa? Hadza maktabun. Baik. Kemudian di sini di depan kita ada setrika. Apa arti setrika bahasa Arabnya? Mikwatun. Di dalam bahasa Arab mikwatun. Masukkan ataupun menunjukkan setrika berarti menggunakan hadihi mikwatun. Baik. Ini enam faedah hadihi. Kemudian di antara salah satu tanda bahwasanya enam benda itu muannas apa Abu Hafid? Kita anggota, untuk men anggota tubuh yang berpasangan. Enam, anggota tubuh yang berpasangan. Enam. Contohnya? Rizlun. Rijlun. Enam. Contoh yang lain? Lukman? Yadun. Contoh yang lain? Abu Khadijah? Ainun. Ainun. Taib. Kemudian Taib Cara yang kedua diantara untuk kita mengetahui bahwasanya benda itu mu'anas dengan melihat apanya? Jadi anggota tubuh yang berpasangan. Ada tak marbuta di akhir kata tersebut. 6. Seperti mikwatun. Ini mikwatun. Ada tak marbutahnya. Baik atau muhandisatun. Ini ada tak marbutohnya. Maka nam kita bisa mengetahui dengan tanda ini bahwasanya itu jenisnya perempuan atau muannas. Baik, yang ketiga apa? itu kita mengetahui Ah, dari Naam apa yang digunakan oleh orang Arab yaitu simai kita mendengar orang Arab bahwasanya itu muannas. Naam. Tayyib, walaupun secara zahir bentuknya muzakar tapi orang Arab menggunakan kata tersebut naam dijadikan muannas. Seperti apa? Kidrun. Kidrun. Naam, kidrun. Ini kidrun bentuknya muzakar tapi dihukumi muannas karena ini orang Arab menyatakan bahwasanya ini mu'anas dan ini simai. Kita menghafal. Ya, tidak bisa menentukan kaidah. Adapun ya tak marhutah kita bisa menentukan kaidah. enam anggota tubuh yang berpasangan kita bisa menentukan dengan kaidah. Adapun simai kita harus menghafal. Toib. toib kita kutubakum buka kitabnya. Hal ada wajibat? Ada PR? Iya. Katab tuh? Sudah ditulis? Ayo, iya, Allah. Kulukum Insya Allah. Semuanya Insya Allah telah menulis. Baik. Karena ini faedah. Menulis latihan nam, membiasakan menulis. nam, bisa menjadikan kita ya tidak salah di dalam alkitabah, tulisan. Nah, kalau kita tidak membiasakan menulis naam dari latihan hanya sekedar naam menghafal kaidah, menghafal mufradat tetapi tidak dipraktekkan di dalam tulisan nanti kesulitannya tak kalah suruh menulis kosakata tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah biasa menulis, nah ketemu Nah, kosakata ini antum tulis lagi, ketemu lagi tulis lagi, insya Allah akan nam otomatis. Antum akan hafal. Nah, ini to atau nam, kop atau kaf, ya. To atau ta, ya. Sehingga tahu, oh ini pakainya, ya, kop nam, bukan kaf. Seperti itu. Baik. Ini masalahnya sampai mana? الدرس السابع طيب تفضل ابدأ أبا هوا dimulai الدرس السابع من هذه من هذه استمر هذه أمينة hanya panjang هذه هذه آمنة أحسن استمر Lukman Wa man tilka Samir Sayyid Samir Sayyid ma mana tabibah? Dokter perempuan. Mumarridatun? Perawat. Samir Al-Hadi min Nah. Apa artinya? Ini dari India dan itu dari dari ya, Jepang. Jepang. Ah, Niko. Tadi Towi Latu, hmm. Towi Latu, Towi, Towi Latu. Adalah Tadi Towi Latu. Iya. Apa artinya? Ini Tawilah, apa makna tawilah? Tinggi. Tinggi. Nah. Dan itu eh, pendek. Pendek. Samir? Man hadza. Istamir? Hadza? Antum? Samir? Pak Musleh dulu. Waman zalika Samir Fadal Samir Ma mana jaja Hah? ayam betina. Tamir? Ya? Mana batok? Bebek. Tayyib. Tamir? Ya? Baydatun. Ma makna bayda? Telur. Tamir? طيب استمر طيب apa artinya Asa'atu Abbasin hadhihi artinya apa Atau apakah jamnya abad ini bisa? Keduanya boleh. Apakah ini jamnya abad Apakah jamnya abbas ini? Taib. Samir? Terjem, terjemahkan. Baik, Samir. Dari depan lagi. Habis ya? Fadal apa apa? Zalika dikun watilka Insyaallah di dalam pembahasan ini kita membahas tentang tilka. Baik. tunjuk apa? Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jauh. Insyaallah kita membahas pada 6 pelajaran yang ketujuh ini yaitu pembahasan tentang tilka. Tilka ismul isyarah lil ba'id lil muannat, Ini bahasa Arabnya. Ya. Jadi tilka ini kaidahnya nah fungsinya atau fungsinya adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jauh Ya, pun tadi hadza hadhihi nam menunjukkan suatu benda yang dekat. Nam. pun tilka kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jauh. Yang benda itu muannas. Nam, yang benda itu muannas yang mau ditunjuk itu berjenis perempuan. Nam. Ini fungsinya, kegunaannya tilka. Baik. Contohnya tilka dajajatun. Ya, tidak boleh kita mengatakan tilka nah maktabun. Karena maktabun ini muzakkar. Baik. Insyaallah mudah. Ini awal-awal pelajaran insyaallah mudah. Baik. Kita masuk pada tamarin, latihan-latihan. Abdul Abu Hafiz. Ikra waktu. Hadhihi madarakatu Watilka tilka jami'atu. Janya panjang. Watilka, tilka jami'atu. Baik. Hadi madrasatun watilka jami'atun. Tarjim, terjemahkan. sekolah dan itu universitas. Baik, Istamir. Baik, terjem artinya? Baik. Istamir. Baik. Damir? Apa artinya? Ini unta. Unta apa? Jamal? Jamal unta apa? Unta jantan. Baik. Unta juga. Unta peti? Betina. Betina. Ahsan. Samir? هذه Ulangi. Hmm? Guru perempuan. mudar risat mudar risatun mudar risatun Artinya? ini guru perempuan dan itu pelajar perempuan. Baik. Samir? Ada Abu. Wadzalika kitun. Artinya apa Pak Muslim? Ini uh, Kalbun ini an anjing. Ini anjing dan itu ayam. Dan itu Oh, kucing. Itun kucing. Istamir? Niku? Dan terjem, terjemahkan. Ini adalah rumah Tayyib. Kebun? atajir Pedagang ahsan. enam, Dan tilka kita belum artikan tilka artinya itu ya enam. baik, fungsinya kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jauh yang benda itu mana, enam, Dan makna diartikan Indonesia itu. baik. Ikra waktu di sini berarti suruh menulis. Al-amr naam perintahnya untuk menulis. Jadi menjadi naam al-wajib al-manzili. Naam tugas rumah. Baik. Insyaallah naam antum bisa menulisnya. Baik. latihan yang kedua. Tayyib, ikra, manit daur. Nah, tayyib. Assalamualaikum. asir Naam. Ashir ilal kalimatil atiyati. asir ilal kalimatil atiyati. Naam. Bismi isyaratin. Bismi lil lil ba'idi. Baik. Ashir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Berikan isyarat 6 kepada kata-kata yang berikut ini dengan isim isyarah. 6 kata tunjuk lil ba'id. 6 untuk yang jauh. Nam ashir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Taib. Zalika tilka. Disesuaikan. nam kalau zalika yang ditunjuk berarti apa? Bendanya berjenis muzakar. Kalau tilka berjenis muannas. Taib. Istamir? Man? Taib. Anta, Miku? Tilka umum. Ummun ummun. Tayyib. Ma ibu, ummun? Ibu. Ibu. Istamir? Dzalika abun. Istamir? Tayyib. Enggak. Berarti Abu Adam, fadal. Dzalika qalamun. Istamir? Istamir? yang nomor lahmil aqah Zalika ainun Tilka ainun Ahsan Kenapa pakai tilka? Nah, karena Manas Manasnya sebabnya kenapa ini? Kalau diketahui itu mana? Dari apa? Anggota anggota tubuh yang berpasangan ahsan. Samir? Zalika hajar. Samir? Samir? Tilka kidrun. Samir? Baik, Samir. ta, Tilka Bakaratun. Samir. Apa hawa? Jalika maktabi. Istamir. Wafiz. Tilka makna kotu. Tilka Bahasanya apa? Tilkana Na Ahsan. Tilka naqotun. Istamir. Istamir. Baik. Tilka mumarridatun. Istamir. Zalika sarirun. Istamir. Tilka Ahsan. Tilka hadiqatun. Samir? Samir? Niko? Zalika Jamal. Samir? Tilka baktotun. Ulangi? Tilka baktotun. Tilka baktotun. Al-kalimatul jadidah Ikra' Semuanya dibaca? Semuanya badam dibaca Al-Mumarridatu Berikutnya apa? Al Al-Baidatu Taib Al-Mumarridah Apa mananya tadi? Perawat Al-Hadiqah Kebun Al-Battah Bebek Al muadzin tukang adzan ya. tayib an-naqatu onta betina. Al baydatu telur. tayib Ini nanti kalau sudah kalimat al-jadidah sudah ada di kota ini, enam sudah ada dengan harokat yang lengkap nanti antum akan temukan pada enam pada lembar-lembar yang berikutnya pembahasan berikutnya kata-kata ini tidak ada harokatnya, tayib sehingga juga sering dibaca ini. Naam. Baik, kita lanjutkan asmaul isyarah lil qarib. Naam. Isim isim isyarah ataupun kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang dekat. Hadza Muhammadun. Hadhihi Aminatu. Naam. ini kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang dekat. Adapun hada yang ditunjuk adalah muzakkar jenisnya. Hadihi yang ditunjuk naam jenisnya muannad. Asmaul isyarah lil ba'id. Naam zalika Hamidun tilka Zainabu. Naam zalika juga digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jauh yang naam ditunjuk berjenis muzakkar atau laki-laki. Ada pun tilka yang ditunjuk adalah muannas jenisnya, bayib atau perempuan. Dan ini kesimpulan enam dari pelajaran yang keenam dan tujuh ataupun yang sebelumnya tentang pembahasan ismul isyarah. Berarti dari pelajaran pertama. Pelajaran pertama hadza masjidun, hadza babun, hadza maktabun. Ini kesimpulannya di sini. Enam, kesimpulannya di sini. Hada hadihi zalika tilka selesai. Pembahasan ismul isyarah untuk yang mufrad tunggal. Baik. Enam Insyaallah pada pembahasan-pembahasan berikutnya enam tentang jama' dan musanna yang jumlahnya tiga atau lebih dan yang jumlahnya dua insyaallah. Baik, berarti pembahasan selesai tentang asmaul isyarah lil qarib atau lil ba'id. Enam. Ada pertanyaan? Insyaallah kita akan masuk pada pelajaran yang delapan. 6. Mudah-mudahan bisa selesai 6 sampai pelajaran 24 atau 23 dari jilid pertama. Baik. Ada pertanyaan? Sehingga tidak 6 sampai jilid 1 terus. Baik Kita ada peningkatan. Baik. Ad-Darsu Samin. Kita masuk pada kalau nggak ada pertanyaan, masuk pada pelajaran ke-8. Baik, Fadl. Manit daur, giliran siapa? Nah, Fadl. Giliran siapa tadi? Ah, baik, Fatih Abu Aslam, fadhal. الثامن هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب Terjem, terjemahkan. Ini laki-laki kaya. Tajirun apa? Itu laki-laki dokter. Ini laki-laki adalah pedagang dan itu laki-laki adalah dokter atau bisa diartikan laki-laki ini adalah tajirun pedagang dan laki-laki itu adalah dokter ya sehingga yang antum sudah belajar tentang mubtada dan khobar ya sehingga mubtada di sini ya adalah hazanya dan khobarnya tajirun Naam. Wadzalika rajulu tabibun adalah tabibunnya di sini khobarnya. Taib. Ya. Fadal berikutnya Ulangi was. Pak ini Syamsia atau Komaria Ah, Was Wat Wasmut Mudhafun was Wasmut tobi. Sayyid Sayyid Sa'idun. Ini nggak ada harokatnya. Enam. Ini pembahasan yang sudah berlalu ya tentang mudhaf mudhaf ilai. Apa artinya ismu tajiri mahmudun? Dan namanya dokter adalah Sa'id. Baik, Samir. Ulangi. Litajiri Baik, Apa artinya? Miliknya pedagang. Miliknya Pak Dokter. Dokter. Baik, Samir. Tanya panjang. Disambung wa baitut wa baitut mad Ustaz. Terjemahkan. Rumah pedagang di depan masjid hmm. dan rumah dokter Kolfa di belakang sekolah. Seperti di belakang sekolah. Samir? Apa artinya? Mobil Mobil ini Taib Samir Ulangi Taib, hadhihi lit-tabibi wa tilka Ini mobilnya dokter dan itu miliknya pedagang. Samir? Baik, terjem. Baik. Ada pertanyaan kata, Baik. dan itu mobil juga gitu. Mobil juga wa tilka litajiri. Naam. Tapi di sini nggak disebutkan bendanya, tapi kalau sudah itu berarti pasti ada yang ditunjuk. Kalau watilka dan dan itu mobil karena di sini nggak ada sebutkan mobil. Tapi kalau bergendengan di sini berarti dipahami mobil juga. Tapi kalau diartikan mobil, taib kurang pas. Sesuaikan dengan bentuk enam kalimatnya. Enam. Dan itu miliknya kalau sudah itu karena termasuk isim ma'rifah ya isim yang diketahui diantaranya yang beralif lam. enam kemarin apa? Nama orang, nama kota, nama kota dan tambahan ismul isyarah. Ya. Isim ma'rifah adalah isim yang ma'rifah. Baik. Sehingga sudah diketahui yang itu itu sah yang di khitabnya itu enam yang dibicarakan tuh orang yang mendengar tuh tahu baik jadi tidak perlu baik Modal? Ah? ismut tajiri Mahmu Mahmudun atau Mahmudin? Mahmudun dia khobar. Nam. Ya. Dia khobar. Namanya pedagang adalah Mahmud. Baik. Ya. Di sini kita akan belajar tentang amama dan khalfa. Pembahasan tentang amama dan khalfa. Amama wa khalfa. Nah. Dan di dalam bahasa Arab namanya Zorfu Zorful makan. Ya, keterangan tempat. Baik. Amama khalfa adalah dorful makan, keterangan keterangan tempat. Ya. Baik. Keterangan tempat. Lalu keterangannya jika isim atau kata yang dimasuki amama dan khalfa dan yang semisalnya nanti akan kita sebutkan semisalnya kita akan temui. Baik. Maka isim tersebut menjadi majrur, ya dan majrur tandanya kasroh. Di antara tanda majrur kasroh. Ya, taib. Marfu tandanya dommah 6. Tapi ini majrur tandanya kasroh. Ini aja. Insyaallah 6 lebih detailnya kita insyaallah belajar di Surumiyah. masjid khalfal masjid <coughs> Jadi Zarful makan antaranya amama khalfa. Adapun amama artinya di depan. Khalfa di belakang. Dan pembahasan pada pelajaran yang kelima yaitu tah tahta. Apa arti tahta? Di bawah. Ya, pembahasan pada pelajaran kelima berkaitan dengan mudof mudof ilai Nah, jadi yang semisalnya yaitu tahta ya jadi termasuk dorful makam ya tahta Taib. Ada pertanyaan? Jika tidak kita insya Allah masuk pada tamarin latihan-latihan. Monitor, Kiran siapa? Nah, Abu Hawa. Tamarin. Ajib anil asilatil atiyatil. Jawabannya sesuaikan dengan hiwar saja. Wadalika rajul rajulu tabibun ahsan Samir ulangi Masmud. Hmm. Masmud taji. Tanya panjang. Tanya panjang. Mas. Masmud ta, tajiru. mudah penilai, Tazirnya mudah penilai, Berarti hmm. harus mas majrur atau kasroh. Menjadi masmud. Nah, nah. Dibaca ulangi lagi. Masmud tajiri. Nah. Ya, seperti yang di atas, hiwar yang di atas tuh ismut tajiri ismut tajiri ismut tajiri tanya panjang ismut tajiri Hamidi Mah eh Mahmud Mahmudun Baik, ahsan Samir Mahmud Tabibi Hmm سعيد Ahsan, Samir? Lah, min. طيب من أين سيارة الطبيب طيب أجيب جواب min aina sayyaratu tabibi sayyaratu tabibi minal minal ya Jepang Jepang Ahsan Samir min aina sayyaratu tabibi sayyaratu tabibi طيب استمر بيت التاجر هو أمام المسجد هو أمام المسجد طيب Berikutnya Pak Musleh Nomor tujuh Aina baik Mudah ilaih tabibnya harus majrur atau kas kasrah. Aina baitut Ahsan. Baitut tabibi rumahnya dokter di belakang sekolah. Berarti baitut tabibi khal khalfal Fal madrasati ahsan atau bisa dijawab huwa khalfal madrasati. Bisa dengan diganti domir. Nah, sudah kita belajar tentang domir. Toib. Ikra waktu. Toib. Fadal. Nah. Ini nggak ada harokatnya ini. Nah. Ikra waktu. Insyaallah al-wajibul manzili. Nah. Ini hari apa? Senin. Baik, enggak apa-apa. Antum tulis kasih harokat. Baik. Ini enggak ada harokatnya. Jadi melatih antum. Ini yang baru belajar tapi ya. Yang baru belajar insya Allah kitabnya masih mulus. Baik. Nggak tahu tapi yang kau sudah berapa kali sudah. Tapi coba dilatih lagi, enggak apa-apa. Antum kasih harokat, ditulis kasih harokat. Baik. Ini dilewatkan saja untuk latihan antum di rumah. Baik. Sekarang latihan yang ketiga, Fadol. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Fadol. Latihan ketiga, tamrin yang ketiga. Ikroil. Ikroil misala hawilil Sayyid ikra'il misal al-atiya, thumma hawilil jumal al-atiyata mislahu. Baca contoh yang berikut ini, kemudian buatlah kalimat-kalimat yang berikut ini yang semisal dengan contoh. Ya, mislahu yang semisal dengan contoh. Taib. Ikra misal Hadal kitabu li Muhammadin. Nah, ini contohnya. Sehingga kitabnya diberikan alif lam. Naam. Kitabnya setelah hadza isim isyarah. Naam. Setelah isim isyarah ada kata, kata tersebut dikasih alif lam. Hadza kitabun menjadi hadzal kitabu. Baik. Insyaallah gampang. Fadal. Nomor satu. Hadza. Masih Jadi Ahsan, Samir, Niko. Niko dulu. Hadis. Hadis sajarot sajaratun. Hadis sajaratun. Mulai. Ini sudah kasih alif lam? Coba sekalian langsung dikasih alif lam. Hadis sayyaratu hmm? lil mudiri. Hadis sayyaratu lil mudiri. Istamir. Dalikal waladu ibnul mudarrisi. Baik, istamir. Adam? Sui sui saro. Nah. Sukunnya harusnya di yaknya. Nah, mungkin dicetakan ada rokatnya. Nah. Tayyib, sui saro apa mananya? Swiss ya. Tayyib, Samir. Ada baitun. Hmm. Ada baitu lil muhandisi. Tayyib, Samir. Hada kolamun. Dikasih alif lam kolamunnya. Setelah hada dikasih alif lam. Disambung. Hmm. Taib hadal qalamu li Abbasin. Samir? Zalika rajulu muadzinun. Baik, istamir. Ulangi. Ulangi coba. Hadhil baidatun atau hadhil baidatu? hadhil baydatu atau hadhil baydatun? Baik. Ulangi lagi. Hmm. Ahsan. Hadhil baydatu kabiratun. Istamir. Ulangi. Baik. mana makna mindil? Apa maknanya mindil? Sapu tangan. Wasiqun? Kotor. Samir? Fadal? Baik. Adil hakibatu lil mudarisi. Latihan yang keempat, tamrin rabi. Fadal? wa aj wa ajwibatan mislahu Iqra'il misal al-atiya summa kawwin as'ilatan wa ajwibatan mislahu Baca contoh yang berikut ini kemudian buatlah pertanyaan dan jawaban seperti contoh. Nah, baca dulu contohnya, Fadol. Baik, ini contohnya. Ya, membuat pertanyaan dan jawabannya. Liman hadal kitabu. Nah, ini merupakan modal bagi kita untuk tanya jawab, ya. Naam, natakallam bil lughatil arabiyah, untuk kita berbicara dengan bahasa Arab untuk menanyakan. Maka suatu yang sedikit ini coba antum praktekkan. Mungkin di sini ada Abu Amin ya, Toyib, antum praktekkan. Ya, dia kan bisa bahasa Arab juga, bisa mengatakan bahasa Arab. Baik. Enam. Ya, sering hadir kan? Enam. Liman hadal kitab atau yang semisal dengannya. Enam. Iseng-iseng apa? Kata-kata apa yang itu makan tanyakan? Enam. Ngelatih. Salah nggak apa-apa lah pertama. Enam. Pertama, enam untuk memberhentikan ya. Enam namanya belajar. Baik. Kesalahan enam itu wajar enam, Ini dilatih. Ini penting ini. Ya. Suatu yang sedikit ini antum praktekkan Insya Allah enam bermanfaat. enam, Karena anak ketahui Abu Amin ini bisa bicara seperti itu pun ya dari dasar belajar terus luwah juga. enam, yang per pertama dia belajar terus luwah. Nah, jadi ini terus luwah ini Nah memang digunakan untuk kita melatih untuk berbicara berbicara dengan bahasa Arab dengan modal-modal jenis sedikit tentang kosakata, kaidah-kaidah. Nah, antum bisa praktekkan dengan enam apa yang antum dapatkan dari guru suka antum praktekkan. Abu Amin insya Allah biasa sering menggunakan bahasa Arab bisa ya, enam Baik. Jangan gunakan bahasa Inggris aja. Nah, tapi bahasa Arab antum belajar bahasa Arab. Baik. Fadal nomor satu. Adam Hadal kolamu li Abbasin Samir adalah bahwa liman liman haja liman hajal miftahu lagi liman liman hajal miftahu miftahun atau al hadal miftahu nah liman hajal miftahu hajal mif hajal miftahu li, li aliyin tayyib samir liman hadhihi sayyaratu nah hadhihi sayyaratu lil hadhihi sayyaratu mudiri lil lil mudi lil mudiri Tayyib Samir Lukman هذا من هذا البقرة Al-Baqarah muzakkar atau muannas من هذه البقرة هذه البقرة فلاح lil lil fallahi al baqaratu Baik. Mama nafalla? Lukman? Petani. Samir? Fadol Abu Khadijah? Lagi liman hadhil liman hadhil hakibatun atau liman hadhil hakibatu. Baik. Nam. Lil lil mudar risi. Jadi. Baik. Jangan lupa ya, kita sudah belajar tentang kaidah isim yang jika masuk padanya alif lam, enam, maka tidak boleh ditanwin. enam, tidak boleh ditanwin. Berarti mudirun, berarti al mudiru. Tidak boleh kita baca al mudirun. enam atau al mudarrisun. Tapi al risu. Tidak boleh tanwin. Baik. Fadal nomor 6. Liman hada kursiyu hada kursiyu li Tamir. Tambah. Liman liman Ha? Hadhihi dajajatu Hah? Ulangi. Hah? Libin Libintil Fallahi Tayyib, ahsan Libintil Fallahi Samir Muslim gambar jam disambung jam apa bahasa Arabnya asa asa asaatu ulangi liman liman hadihis sin huruf syamsiah Hmm? Ka? Nah? hadi satu lib enam nil disambung mudi mudi mudah ilai mudiri ahsan benil, mudiri Damir hmm? Hadal baitu littabibi Samir? Naam Lid. Lid. oh, tanya panjang. Baik. Ta'amal amsilat al-atiyah, fadal, kira. Apa artinya ta'amal? Perhatikan. Baik. Min Almania. Baik, Almania fi Almania min Almania ila Almania. Apa makna Almania? Jerman. Baik. Di sini kita akan belajar tentang ism maksur. Baik, yang sebelumnya antum perhatikan al baitu. Nam fil baiti. Ini nampak perubahannya. Nam. Nampak perubahannya yang tadinya marfu atau dhammah menjadi majrur atau kas kasrah. Al baitu fil baiti. Minal baiti ilal baiti. Kelihatan perubahannya. Ya, kelihatan ya. Al baitu kemas karena sebabnya adalah kemasukan huruf jar. Fil baiti minal baiti ilal baiti. Nah, perubahan harokat terakhir pada isim tersebut nampak Kemudian antum bisa perhatikan contoh yang kedua. Al-mustasfa. Nam, al-mustasfa nam fil mustasfa. Min minal mustasfa ilal mustasfa. Nam, di sini al-mustasfa nam tidak nampak perubahannya ketika masuk huruf jar. Nam, tidak nampak. Nam, dan ini dinamakan isim maksur. Nah, minimal kita tahu tentang jenis isim. Al-Mustasfa. Baik. Mustasfa. Ismul maksuri. Baik. ismul maksuri. Tip, soal ini terakhir pembahasan pada malam ini. Al Mustafa Baik, kita langsung Nah, jelaskan Menulisnya nanti aja Insya Allah Mudah untuk mengenal itu isim apa Baik, isim maksur adalah setiap isim yang enam isim yang mu'rab. Ya, yang mu'rab itu bisa berubah harokatnya. Nah, di sini al-mustasfa fil mustasfa. Sebenarnya ada perubahan. Harokatnya menjadi majru atau kasroh. Tetapi tidak kelihatan. Nah, tetapi tidak kelihatan. Berbeda dengan isim yang mabni yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya seperti ismul isyarah min hadza ila hadza ala hadza tidak berubah itu mabni Nah, adapun isim maksur di sini adalah isim yang bisa berubah harokat terakhirnya namun isim maksur tidak kelihatan harokatnya berbeda dengan enam al baitu ilal baiti ini mengalami perubahan nampak perubahannya ya marfu menjadi kasroh nampak kasrohnya adapun mustasfa isim maksur ini nam tidak kelihatan tapi berubah menjadi kasroh teman-temannya adalah Amerika Almania ini juga isim maksur jadi isim maksur adalah isim yang morok bisa berubah arokat terakhirnya baik yang diakhiri dengan alif yang asli ya bukan tambahan alif itu bisa lurus atau bengkok seperti ya, tetapi dia alif. Kenapa? Kalau kita baca alif, karena sebelum naam, huruf terakhir alif itu berharokat fathah. Naam, mustad, fah. Bentuknya kayak ya ya. Tapi dia bukan ya. Tapi dia alif. Naam. Kalau ya, pasti sebelum huruf terakhir berharokat kasroh. Karena yang sosok Naam, alif itu dengan fathah, yaitu dengan kas kasro. Naam. Seperti al-mustasfa. Ini alif tapi bengkok. Naam. Tulisannya seperti ya tapi dibaca alif. Naam, ya adalah alif bukan ya. Adapun Amerika nampak alifnya ya. Lurus itu sudah nampak. Naam. Sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Almania Amerika. Nah, ini mengalami perubahan. Ila Amerika sebenarnya mengalami perubahan. Majrur. Nanti kalau insya Allah kita belajar ya. Kalau mengikrob. Nah, Ismun majrur wa alamu jarhi. Al kasroh mukoddaroh. Kasrohnya ditakdirkan. Gak kelihatan. Nah, Dipahami? Ini hanya nah, pengenalan saja. Itu isim maksur. Baik. Al mustasfa itu isim maksur. Itu aja insyaallah kajian pada malam hari ini. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Baik, insyaallah kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. نكتفي بهذا kader, سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا